Firdaus Sanusi MA. Di mana ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, beliau nanti akan memaparkan karakter seorang suami idaman Bagaimana seharusnya seorang bersikap sebagai suami yang diinginkan oleh syariat Islam, yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumah tangga yang berada di bawah tanggung jawabnya, rumah tangga yang dapat dipertahankan tidak hanya di dunia, namun juga sampai di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum. Adapun acara kita yang pertama yaitu mukadimah dari saya sendiri dan yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Firdaus Sanusi yang merupakan salah seorang uh, pengisi tetap Radio Roja dan TV Roja dan juga banyak memberikan dakwah beliau di seputar Indonesia ini. Ikhwatiddin ajallahu wa iyyakum. Materi kita nanti akan disampaikan hingga pukul 11 dari sekarang hingga pukul 11 kemudian dari pukul 11 hingga 11.30 akan kita berikan luang untuk tanya jawab. Oleh karena itu Hafidin, bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di secari kertas dan upayakan pertanyaannya upayakan pertanyaannya yang singkat dan padat. Jangan diajukan pertanyaan curhat karena ini masalah rumah tangga, pasti ada saja yang curhat melalui pertanyaan. Isilah dengan singkat dan padat dan dengan tulisan yang jelas. Sebab jika tidak nanti kita diskualifikasi pertanyaannya. Oleh karena itu Covid-19, ya, mari kita mulai kajian kita uh, kepada Alustad Dr.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 Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين para ikhwan wal akhwat aba wal ummahat sudah disebutkan nama saya Firdaus Ahmad Sanusi Firdaus bin Ahmad Sanusi bin Ahmad bin Malik bin Lobai, bukan lebay Lobai. orang tua saya berasal dari Sumatera Selatan daerah Komring Ogan Komring Ulu kalau antum tanya Abu Ihsan, Ustaz Abu Ihsan, dia satu kampung dengan saya. Sama-sama orang Komering. Cuma dia lahir di Medan, saya lahir di Jakarta. Orang Komering itu dikenal banyak penjahatnya. Bahkan ada satu perkampungan yang pemuda-pemudanya itu hobinya ngerampok. Bukan hobinya ngaji. Kalau mereka ingin merampok, ditahlilkan oleh orang-orang tuanya. Diadakan acara selamatan. Dan mereka mengiringi ya pahlawan-pahlawan ini keluar kampung untuk merampok. Tapi merampoknya tidak di Indonesia. Di Brunei, di Malaysia, di Singapura. Di luar negeri lah. Kalau merampok di Indonesia, siap. kata mereka. Jadi memang komring itu sejak dulu dikenal banyak penjahat. Di zamannya Petrus itu banyak dibunuhi di sana. Makanya aneh kalau ada orang kobring jadi ustaz. Kok ada ya orang kobring itu jadi ustaz gitu. Alhamdulillah, inilah hidayah, hidayah. Saya kebetulan orang tua saya pejuang 45 tentara. Dan dulu diproyeksikan untuk jadi tentara. Kenapa? Tetapi subhanallah walhamdulillah ayah saya ini di Jakarta mengaji. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji sama orang-orang tua dulu seperti Pak Muhammad Natsir, Abbas Hasan, kemudian Buya Hamka, ada Buya Malik, ya. Pada akhirnya saya disekolahkan di pesantren. <clears throat> Sekolah di pesantren jauh di Jawa Timur. Pesantren Persis Bangil. Selama kurang lebih enam tahun. Sejak tahun 73 hingga 79. Dikurangi ininya aja, apa yang Enggak. Enggak apa? Yang kira-kira tidak terlalu penting dikurangi supaya enggak. Alhamdulillah ya dimasukkan ke pesantren rizki dapat hidayah jadilah Firdaus menjadi dai sejak tahun 80 alhamdulillah hingga saat ini Hah? Ada sabotase. Uh, eh, tahun 85 saya menikah setelah dakwah di pedalaman kurang lebih lima tahun ditransmigrasi di suku terasing masyarakat animis kemudian 85 saya menikah dengan seorang gadis yang saya tidak kenal karena kami tidak pernah berpacaran sampai malam malam apa pengantin pun nggak pernah bicara asing ya 85 alhamdulillah saya menikah secara islami laki-laki dengan perempuan dipisah. Ya, dan saya berikan syarat-syarat istri waktu itu menerima. Dan saya tidak bicara langsung, tapi bicara dengan orang tuanya. Menikahlah kami di tahun 85 tanggal 14 Juli di Cilengsi. Waktu itu Ustadz Yazid menikah tanggal 1 Juli tahun 85. Sama-sama dapat orang Cilengsi. Dia tanggal satunya, saya tanggal 14-nya. Ketika dia datang datang ke pernikahan saya, masih pengantin baru nih Saya sedang baru menikah, 14 Juli. Punya anaknya kayaknya hampir baru Ya. Rrr, dia punya anak 11 ke 13, saya cuma 9. Sampai sekarang alhamdulillah Eh, masih satu. isi saya masih satu. Belum takut, Mau takut anak sudah bilang begini, "Bi, mau kawin lagi nih." Dikasih tinju sama anak saya. Sekarang bukan zaman Abi lagi menikah. Ini dia yang mau nikah, Anak perempuan. Saya punya anak perempuan cuma dua yang satu dikawini sama Subhan Bawazir. Mungkin pun ada yang pernah dengar. Subhan Bawazir itu mantu saya. Ya, anak yang kedua perempuan. Ya. Yang ngasih tinju itu masih kuliah. Nebi. Biasanya kalau Abi itu sayangnya sama anak perempuan biasanya. Saya pun juga sayang sama anak saya. Ya takutlah dibilang begitu. Pembelaan pembelaan anak kepada uminya. Cerita sedikit nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Pernikahan itu membuahkan hasil sembilan anak-anak. Sampai waktu itu karena kita orang miskin, Ustadz kan nggak ada yang kaya, kecuali Ustadz Medan kali. Ya, Lu kayak kucing beranak mulu gitu. Ada orang Betawi gitu. Kayak kucing lu beranak mulu Kata-katain. Kalau ke rumah saudara, disangkanya meminta duit. Ya orang miskin kan begitu. Kalau datang ke rumah saudara, ya dia lagi, dia lagi. Keluar lagi dari duit puluh ribu nih. Gitu kan. Padahal saya cuma lima puluh ribu. lima puluh ribu. Cukup apa? Makan lontong medan udah habis. Begitulah. Alhamdulillah anak-anak semuanya dapat sekolah bahkan sebagian besar gratis dapat beasiswa sampai perguruan tinggi ya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala ah, kemudian saya pun juga melanjutkan pendidikan dan alhamdulillah di tahun 2013 bulan September setelah sidang terbuka saya dinyatakan lulus setelah kurang lebih tiga setengah tahun menempuh kuliah S3 jurusan pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ibnu Khaldun itu ada dua, Ibnu Khadun Jakarta, Ibnu Khadun Bogor. Yang di Jakarta sekarang dibekukan. Enggak disiplin. Yang di Bogor sampai sekarang tetap disiplin dan perguruan terbesar setelah IPB Bogor. Disitulah saya uh, menimba ilmu di S3. Ya, dan alhamdulillah dapat selesai di bulan September 2000, 2013. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu patah mengatakan orang yang mulia didampingi juga orang yang mulia didampingi dengan orang yang mulia juga. Orang yang mulia didampingi dengan orang yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, sangat mulia, dan semua istrinya adalah orang-orang yang mulia. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mulia, maka kita harus meniru, melihat, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia tauladan bagi kita. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang sangat baik bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang-orang yang banyak berzikir. Orang-orang yang banyak berzikir Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tauladan kita dalam mengemban amanah, melaksanakan amanah syariat ini, menjalankan syariat ini, dan tentunya juga dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga. Rasul dikenal sebagai orang yang sabar, mensikapi semua keluarganya. Rasul dikenal sebagai orang yang rahim. Bahkan dia mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi semua yang ada di bumi ini. Maka yang di langit akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Rasul orang yang arif, orang yang bijak. Rasul orang yang adil. Rasulullah tidak pernah berbuat zalim kepada istri-istrinya. pada istrinya berapa? isinya berapa istrinya? 13. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita isi Rasulullah itu ada sebelas, Ada dua orang budak ya yang kemudian dibebaskan juga diperistri oleh Rasulullah saw. alaihi riwayat yang mengatakan tidak dimerdekakan tetap menjadi budak dan digauli oleh Rasulullah saw. Namun Rasulullah mampu berbuat adil. Kita baru punya satu sudah tidak adil. Sudah zalim, sering digebukin, sering dipelototin, sering ditamparin. Saya yakin yang di sini nggak ada ini. Orang Medan tuh orang yang paling sabar, sabar. Suaranya aja yang keras. Insya Allah. Namun saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri seorang sarjana Islam menzolimi istrinya. Ya, dipukuli kayak samsak, ada perkat, ada hook, sampai mukanya itu udah nggak berbentuk. Sini lembab, sini lembab, bibirnya jontor, ya Tak kalah kakinya pun juga ikut main. Antum pernah lihat Thai boxing nggak? Ah gitulah. Kaki tangan ikut bermain. Bahkan naudzubillah diseret-seret dari luar menuju ke rumahnya. Orang menyaksikan kekejaman suaminya tersebut. Waliyah. Oh, Padahal Allah sudah menyatakan di hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum haraman, fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku kata Allah, Aku haramkan diriku berbuat zalim berbuat aniaya kepada hamba-hambaku dan aku jadikan kezaliman sesuatu yang haram terjadi di antara kalian fala tawalamu jangan kalian berbuat zalim jangan kalian berbuat zalim ada kalanya orang berbuat zalim dengan lisan mengata-ngatai menghina, merendahkan martabatnya, merendahkan kemuliaannya, memburuk-burukkannya, menjelek-jelekannya. Waliyallahu. Terkadang kita tidak sadar mengatakannya kepada istri kita. Dasar lo jelek. Dasar kamu anaknya si Anu. Dasar kamu daerah dari daerah Anu. Waliyallahu. Dasar orang kampung, dasar orang gunung. Saya baru dengar kemarin. Ada yang bercerita seperti itu. Lisan tidak terjaga. Lisan tidak terperi, tidak terpelihara. Begitu mudahnya lisan itu menzalimi orang. Rasulullah pernah bersabda, "La yadkhulul jannata qattat tidak masuk surga orang yang buruk lisannya. Tidak masuk surga orang yang buruk lisan. Mengata-ngatai orang, menghina orang, memburuk-burukkan orang, memfitnah orang. Berlaku keji kepada orang dengan lisannya. Waliyadzubillah, ini banyak terjadi. Zalim. Berbuat zalim zalim, wakil terjadi di mana-mana ya akhi. Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak masuk ke dalam surga jannatun na'im? Rasul mengatakan, At-taqwa wa husnul khuluq. At-taqwa wa husnul khuluq. Mohon maaf suaranya udah agak sember ini. Dari hari Kamis maraton ngisi pengajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim? Rasul menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa kepada Allah sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan wasiatnya kepada para sahabat ketika itu yang seluruh sahabat menangis seluruh sahabat bergetar hatinya min khasyatillah karena mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah ausini Wahai Rasulullah berikanlah wasiat engkau kepada kami. Usaikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di rumah, di pasar, di kendaraan, di tempat keramaian. Di mana-mana, di kantor, di mana-mana kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Rasul. Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di manapun kalian berada. Wa atbi sayyatal hasanah iringi kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan kalian. Wa khalikin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita punya identitas. Kita punya kepribadian. Setelah kita bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah orang yang paling banyak masuk dalam surga adalah orang yang mulia akhlaknya. Mulia kepribadiannya. Ia punya identitas kepribadian yang different, yang berbeda, yang tidak sama dengan orang-orang kufar di sana. Orang-orang kufar tidak punya aturan, tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, kita diatur oleh agama kita agar kita memiliki akhlakul karimah. Akhlak-akhlak yang mulia inilah yang akan dapat mengantarkan kita ke dalam surga Jannatun Naim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga?" Rasul mengatakan, "Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini mengandung tiga hal. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita berakhlak kepada sesama kita, sesama makhluk? Para ulama membuat bab khusus, kitab khusus tentang akhlak. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram membuat kitab Kitabul Jami', kitab kelengkapan di sana diuraikan tentang akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Di sana diuraikan tentang adab-adab yang su, yang buruk, yang jelek. Diakhiri dengan doa. Setiap ulama dalam kitab mereka tidak pernah meninggalkan perkara ini. Kenapa? Karena hakikatnya agama ini adalah berisi akhlak. Ketika Rasulullah SAW Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah? khulukul Quran, akhlaknya adalah al quran wa innaka la'ala khulukin azim sungguh engkau wahai Rasulullah maha memiliki akhlak yang mulia bu bu'istu liutammima makarimal akhlak aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan ini bukan lipstick Bukan pepesan kosong. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai akhlak, adab-adab yang mulia dalam kehidupan. Ketika kita bergaul dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami, kita kuduah bagi mereka. Kita tauladan bagi mereka kita guru bagi keluarga kita. Dan di sana ada tanggung jawab yang tidak kecil. Karena kita berkewajiban untuk membebaskan mereka, mencegah mereka, menjauhi mereka dari azab api neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana kita berakhlak dengan sesama kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita? Bagaimana kita berakhlak dengan tetangga-tetangga kita? Di mana-mana kita harus menunjukkan akhlak yang mulia, termasuk ketika kita berada di jalan raya. Udah serak nih suaranya. Apa nih? Tadi saya dijemput oleh Dr. Rizky, ahli penyakit dalam. nggak jauh dari sini. Dari kejauhan kelihatan Ikhwan dan akhwat mengendarai sepeda motor. Saya bilang Pak Rizky, Ikhwan kita dan akhwat kita kalau berkendaraan dikatai sama orang, Batman lewat. Kenapa? Karena kalau dia naik motor, kerudungnya terurai. Naik ke atas, kayak Batman. Ya itulah Pak, rizki. Rizki buat kita. <laughs> ya. Suruh sabar mereka. Karena sering kali kita dihina, dicemoohkan, disudutkan. Begitu sedang berjalan, kendaraan-kendaraan yang tadi itu tiba-tiba belok ke kanan dari sisi sebelah kiri. Kita posisi di sini. Ini mereka dari sini nerobos begitu. Saya bilang, ini Medan, Bah. Begitu. Jadi mobil harus me, apa? Laju kendaraannya dikurangi sampai di rem. Kalau nggak tertabrak. Saya bilang Pak Rizky mereka nggak tahu dalamnya ini ada siapa. Ya, mereka begitu saja masuk. Dan saya lihat, lah, perbodan ini. Perbodan gitu kan? Merah, sirinya putih kan? Perbodan. Apa perbodan itu? Dilarang mah masuk. Kalau saya di situ, jadi polisi di situ, saya tilang-tilangin semuanya. Ya, saya tilang-tilangin semuanya karena melang melanggar. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita mau taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Aturan yang sebegitu saja kita langgar. Di mana akhlak kita di jalan? Waliyadu naudzubillah Saya ingatkan kepada anda semua. Cobalah kita membiasakan diri untuk disiplin. Ya, kita mulai dari diri kita ibda binafsi. Kita memulai dari diri kita untuk disiplin, berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai akhlak pada diri kita. Jangan kajian itu sekedar kita mengaji kemudian selesai tidak ada satupun yang kita amalkan dalam kehidupan. Cobalah kita berusaha ishadu bi andana muslimun. Saksikan wahai manusia, saya ini orang Islam, orang yang memiliki kepribadian sibrah yang berbeda dengan kalian. Kami orang-orang yang taat aturan. Kami orang-orang yang selalu berusaha untuk taat kepada aturan. Aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang diamalkan, dikerjakan, diupayakan, dilestarikan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabatnya. Kami orang-orang yang ittiba'ur rasul tidak hanya sebatas pakaian kami, tidak hanya sebatas koplo kami, tapi juga akidah kami, akhlak kami, ibadah kami, manhaj kami. Kami selalu berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke neraka jahanam? Wahai Rasulullah, Siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke neraka jahanam? Faqala Rasulullah SAW Al-fam wal-faraj Ada dua Mulut serta kemaluan Mulut serta kemaluan Tadi saya sudah uraikan Mulut yang tidak terjaga Yang tidak terpelihara selalu berbuat zalim kepada orang dengan lisannya, memburuk-burukkan orang, membuat fitnah, membuat keonaran, memunculkan permusuhan satu dengan yang lainnya, ghibah, mengadu domba, waliyadzubillah, ini seringkali terjadi. Lisan yang tidak terpian, tidak terjaga yang kemudian menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam mulia. <clears throat> yang kedua kata Rasulullah al-faraj. Apa faraj itu? Kemaluan. Berapa banyak sekarang istri-istri yang berkhianat terhadap suaminya. Istri-istri yang berkhianat kepada keluarganya. Ketika mereka beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang, mengintervain orang, menawarkan, menjajakan barang. Waliyadubillah sambil menjual barangnya. Berapa banyak kita saksikan wanita-wanita yang ingin memperoleh proyek Dia rela menjajakan barangnya. Dalam satu bulan ini, tidak kurang dua hari sekali orang konsultasi dengan saya. Datang ke rumah. Dan kasus yang paling banyak adalah kasus perselingkuhan. kasus yang paling banyak adalah kasus perselingkuhan. Yang kedua baru kekerasan. Kezaliman tadi. Tadi. Istri, karir, di luar. ya Berinteraksi, melakukan pertemuan-pertemuan tertentu dengan orang Kemudian pada akhirnya setan menggoda. Na'udzubillah setelah itu berzina. Terjadilah perzinahan. Bahkan na'udzubillah ada yang berulang-ulang. Lebih dari itu na'udzubillah ada yang sampai melahirkan dari hasil perzinahan dengan laki-laki suaminya orang lain suaminya orang lain. Sebaliknya, tak kalah juga laki-laki yang berselingkuh dengan wanita-wanita di luar sana. Beberapa bulan yang lalu datang ke rumah saya, ke masjid, ke kantor saya. Tiga tahun bergaul dengan pelacur tanpa diketahui oleh istrinya. Saya tanya, ibu pernah melakukan hal yang sama? Enggak, Ustaz. Saya enggak pernah selingkuh, Ustaz. Saya enggak pernah. Saya orang rumah Ustaz. Setiap hari saya di rumah, tidak pernah kemana-mana. Saya enggak tahu kelakuan suami saya ini, Ustaz. Saya berikan nasihat. Saya suruh dia bertobat, tobat nasuha. Saya bilang, Anda telah membawa penyakit kepada rumah ke rumah Anda. Anda telah menularkan penyakit pada istri dan anak-anak Anda. Anda telah terjatuh ke dosa besar yang dapat membuat Anda dimasukkan ke neraka jahanam. Karena Rasul juga mengatakan di hadisnya yang lain, di antara orang yang dimasukkan dalam ke neraka neraka jahanam adalah syaihun zanin. Orang tua yang hobinya berzina. Naudzubillah. Anda harus taubat langsung. Karena Anda telah terjatuhkan dosa besar yang membuat hati Anda kelam, gelap. Selama ini Anda berpura-pura dengan keluarga, berpura-pura saleh, berpura-pura baik. Waliyatubillah seminggu yang lalu ada yang bercerita hal yang sama naudzubillah suami dikenal sebagai orang yang soleh setiap hari ke masjid sholat berjamaah membaca Al-Quran tetapi dia berzina dengan istri orang lain. Istri itu, orang lain itu, istri orang ini, orang yang beragama lain. Waliyahubillah. Mengerikan. Mengerikan. Di satu daerah tertentu dekat Jakarta. Ada seseorang yang dikenal Ali mengaji, hadir di majlis ta'lim. Istri pun tidak satu. Dua. Tapi ternyata nggak cukup. Dengan yang halal, yang haram pun ia jalankan. Bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik. Padahal dikenal sebagai orang yang alim. Subhanallah alamat akhir akhir zaman. Di antara sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, jika sudah tersebar perzinahan di mana-mana, orang sudah tidak mengindahkan lagi halal dan haram, tidak lagi mengindahkan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah SAW alaihi wasallam. Mereka berzina, mereka minum khamar, mereka berjudi di mana-mana maka itu alamat akhir zaman. Udah habis sih soalnya. Ya ini alamat akhir. Alamat akhir zaman. Jika perzinahan sudah terjadi di mana-mana, orang minum khamar di mana-mana, di sini minum apa nih? Tuak kayaknya. Saya melakukan perjalanan naik kereta itu, rumah-rumah saya lihat dari orang yang besar, yang tua, main gaple. Gaple plastik kan. Asik itu. Kalau mejanya kayu. Dari yang tua sampai anak-anak main gapli. Sambil menyelipkan rokok di bibir. Rasul mengatakan jika telah tersebar perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, khamar di mana-mana, alamat akhir zaman. Naudzubillah. Bisa persingkuhan itu terjadi jika sekiranya istri tidak amanah. Saat suami tidak berada di rumah, ia masukkan laki-laki yang lain. Atau bisa jadi, dia berzina dengan iparnya sendiri. Makanya ipar itu kata Rasul apa? Neraka. Sihru anna. Ipar itu neraka. Banyak yang seperti itu. Istri-istri yang ketika suaminya berlayar. ia ya masukkan laki-laki yang lain. Berzina. Suami-suami yang ketika ia berlayar, mampir dengan negeri-negeri tertentu, haus karena sekian lama tidak berjumpa dengan istrinya terjadilah berzina atau mungkin di antara antum ada yang dulunya pernah berpacaran ada gak yang dulunya pernah pacaran? Coba angkat tangan yang pernah pacaran. Oh, gak ada yang berani angkat tangan ini. Anak sendirian. Anak tadi udah bilang anak nggak pacaran. Menikah sama istri itu nggak pacaran anak. Ya, bicara pun tidak. Walaupun satu patah kata. Wallahi, tallah. Sampai terjadi pernikahan satu kata pun saya tidak pernah berbicara dengan istri saya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah pacaran? Gak ada yang mengangkat tangan. Hah? Atau semuanya pernah pacaran? Siapa yang gak pernah pacaran ketika menikah? Oh ini, yang jalan. <laughs> Cuman satu yang gak pacaran. Hah? Bertanya yang lain pacaran semua dulunya. Yaitu nostalgia. Ya, lagu due loe. Tempo dulu. Ada istri-istri yang menikah dengan suaminya terpaksa. Saya terpaksa Ustaz karena saya dijodohkan sama orang tua saya. Sehingga ketika sudah berumah tangga, ada yang sudah lima tahun, ada yang sepuluh tahun, ada yang sembilan tahun. Ustaz saya nggak cinta sama suami saya. Enggak cinta, enggak ada rasa. Saya tanya berapa anaknya? Tiga Ustaz. Hah? Itu bukan buah cinta. Ya. Sehingga saya sering sampaikan di mana-mana bahwa menikah itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu ya apakah melalui proses pacaran atau tidak ketika orang itu menikah tapi tidak termasuk yang itu ya yang apa ketangkep hansip ada nggak yang kawin ketangkep hansip Menikah itu karena takdir Allah. Orang tidak menikah pun juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya pernikahan karena itulah takdir Allah. Tidak jadi menikah itulah takdir Allah. Takdir Allah. Dia sebagai suami kita itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dengan lapang dada. Dengan penuh kesabaran dan kita berkewajiban untuk memberikan segala potensi yang kita miliki, kontribusi kita, ya jiwa dan raga kita untuk suami kita. Begitu juga ketika suami memperistri seseorang, itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya? Itulah kenyataan. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang istri. Jangan kita lawan takdir. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya cinta dan kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah, kita yang menciptakan. Dan itu ada di dalam rumah, adanya di dalam rumah tangga, bukan di luar rumah tangga. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lah ia ciptakan dari diri kalian pasangan hidup litaskunu ilaiha agar kalian memperoleh ketenteraman di dalamnya kebahagiaan keharmonisan ya dan dijadikan di antara berdua cinta serta kasih sayang. Artinya, sebagai suami istri, kita harus selalu berupaya, berusaha untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena di luar sana adanya hanyalah berupa hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya? Ketika kita menikah dengan seseorang, istri, seperti saya katakan tadi, nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu nikah. Asing. Tapi membuahkan anak sembilan orang. Bukankah itu tanda kasih? Bukankah itu tanda cinta? Yang harus kita bang, kita bangun. Namun dalam rumah tangga seringkali orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang tidak sabar banyak di antara mereka yang tidak bijak. Banyak di antara mereka yang tidak adil, yang tidak arif. Sehingga waliyadubillah terjadilah begitu banyaknya masalah-masalah friksi-friksi dalam rumah tangga. Ya, satu contoh. Istri ketika menikah dengan suaminya dia katakan saya nggak cinta. Ya, saya melayani terpaksa. Sampai kemudian setan masuk bet. Sekarang yang namanya elektronik itu HP, ya kan? Apapun bisa diakses. Antum berFacebook ria, berTwitter ria. Ada kalanya ketika kita berFacebook, ketemu lagi dengan mantan. Iya tidak? Ini banyak kasus. Ketemu dengan mantan akhirnya terjadilah kembali hubungan lewat Twitter atau lewat Facebook. Apa kabar Mas? Baik. Sekarang di mana? Saya di sini. Oh, kita satu kota dong. Oh iya. Adik di mana sekarang? Oh, saya di Jalan Merdeka. Saya di Jalan Perindis. Perindis kemerdekaan. Oh kita dekat kalau gitu. Iya. Sekarang apa? Ya ini lagi ada masalah sama istri. Sama. Saya juga lagi ada masalah nih mas suami. Akhirnya terus berkembang. Berkembang, berkembang. Mulai setan bet masuk ya. Diingatkan lagi masa lalu. Ketika masih kuliah dulu. Ya, sering karena masih muda sering bertemu jatuh cinta ya terus menjalin asmara oh ingat lagi akhirnya mas kita ketemu nih, Mah, buka lagi peluang setan masuk lagi buat ya. terjadilah kopi darah pertemuan pertemuan nah oh perselingkuhan pun terjadi ini banyak. Kasus model kayak gini banyak dilakukan oleh suami dan juga oleh istri. Seharusnya. Seharusnya kalau kita orang yang beriman. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masa lalu kubur dalam-dalam cabut seakar-akarnya karena itu dosa itu maksiat yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan. Jangan lagi kita mencari media-media yang akan dapat menyampaikan kita kepada maksiat. Jauhkan sejauh-jauhnya harusnya begitu. Ya, apatah lagi tadi dia sudah jadi istri orang, dia sudah jadi suami orang. Harusnya semua dosa yang pernah kita kerjakan kubur dalam-dalam. Kita taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat itu? Kata Imam An-Nawawi Taubat itu tiga syaratnya ditambah dua. Jika ketiganya, salah satunya ditanggalkan, dia bukan orang yang bertobat. Yang pertama adalah dia cabut seakar-akarnya dosa dan maksiat yang dia pernah kerjakan. Cabut seakar-akarnya. Atau dia kubur dalam balam. Jangan digali lagi. Jangan coba-coba menggalinya lagi. Tadi Akibatnya adalah kita akan mengulangi maksiat itu lagi. Kubur dalam-dalam, cabut seakar-akarnya, seperti antum mencabut singkong. Ya, kan singkong akarnya buahnya. Cabut seakar-akarnya. Nggak ada yang tertinggal. Yang kedua kata Imam Nawawi sesali. Sesali dosa itu. Jangan kita menganggap remeh. Ya. Jangan kita menganggap ringan. Jangan kita mengatakan ah udahlah itu urusan nanti. Atau ada orang mengatakan biarlah saya masuk neraka dulu nggak apa-apa. Ya. Kalau saya punya iman insya Allah tetap saya masuk surga. Yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi di masa berikutnya. Itu taubat. Kalau tidak dikerjakan, kata Imam Nawawi atau salah satunya ditanggalkan, dia bukan orang yang bertaubat. Makanya Allah mengatakan, innamat taubatu Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubu min min qarim. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan dosa dan kesalahan karena kebodohan. Kebodohan. Summa yatubu min qari plantas dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang enjoy, senang, ya nikmat dengan dosa Ketika diingatkan, ah, ada deh, kayak ente soleh aja. Sok soleh lo. tahu gitu. Sok soleh lo. Kayak nggak pernah aja. Ya? Ini orang-orang yang tasahul. Menggampang-gampangkan agama. Agama. Yang keempat adalah berusaha untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya adalah semua kejahatan, semua dosa, semua maksiat yang pernah kita kerjakan pada masa yang lalu kita robah dengan apa? Dengan menjadi orang yang beriman dan yang kelima hiasi hidup dengan amal-amal yang soleh. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 69 70 ya illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima kecuali orang-orang yang tobat Syaratnya tiga. Wa amana. Beri, beriman. Beriman. Wa amila amalan salihah. Dia beramal dengan amal-amal yang saleh. Maka apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan gantikan keburukannya, kejelekannya dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para ikhwan wal akhwat, aba wal ummahat dua hal ini al-fam wal faraj yang menjadi asbab sebab dimasukkannya orang ke dalam neraka jahanam patut untuk kita waspadai. Patut bagi kita untuk berhati-hati. Karena begitu banyaknya orang yang terjerembab ke dalam kedua hal ini. Oleh karena itulah maka Rasul mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga kemaluan kita. Kita cukupkan kemaluan kita untuk istri kita yang sah. Di sana ada ajar, di sana ada ganjaran, di sana ada pahala. Kenapa demikian? Ditanya oleh sahabat. Karena jika digunakan untuk selain itu, dia akan terjatuh kepada dosa besar. Kita cukupkan. Barang kita yang berharga ini hanya untuk istri kita jangan kita gunakan untuk yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang disampaikan adalah bagaimana menjadi seorang suami idaman. Kalau saya hanya bicara di sini tentang suami idaman, ya nanti antum juga kok nggak ada pembicaraan tentang istri idaman? supaya adil. Supaya adil kedua-duanya kita bicarakan. Istri idaman adalah istri yang menyejukkan hati suaminya. Jika dipandang terasa nikmat. Jika dilihat hati ini masya Allah sejuk istri-istri yang pandai menempatkan diri, istri-istri yang pandai menghiasi rumah tangganya dengan cahaya, ya, cahaya Islam, nur, nawiru buyutakum bikiraatil Quran, terangi rumah kalian dengan Quran membaca Al-Quran. Setiap hari istri selalu menerangi rumahnya dengan Quran. Membaca Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran, ditularkan Al-Quran pada keluarganya, anak-anaknya. Setiap hari istri lisannya senantiasa berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ia hiasi malamnya dengan ibadah dengan salatul lail salat tahajud istri-istri yang kelak akan dimasukkan dalam surga jannatun na'im selalu membangunkan suaminya di malam hari wahai kakandaku sayang wahai suamiku tersayang bangunlah ini malam disaksikan oleh Allah Allah turun ke langit dunia saat dimana kita bermunajat pada Allah dibangunkan suaminya suami ketika dibangunkan nggak marah hei bangun bangunin ya aku kau tahu nggak malam dua baru tidur aku enggak Alhamdulillah asyik jazakillah khair barakillah fiq nggak marah ya Alhamdulillah itu lisan yang keluar. Ketika ia bangun dari tidur, Alhamdulillah lagi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Bangun tidur sudah ibadah. Istrinya yang bangun. Karena biasanya istri lebih dulu bangunnya. Jam tiga biasanya sudah bangun. Ya. Jam tiga udah bangun. Tidur jam sebelas, Jam sepuluh, Jam tiga sudah bangun. Tahajud sudah lebih dulu. Membangunkan kita sudah baca Quran. Subhanallah, istri idaman. Ya. Ketika dia tidur lelah karena isi capek, satu hari bisa 24 jam dia bekerja. Mengasuh anak, membimbing anak, ngurusin popoknya, masak, nyuci beras, nyuci pakaian, segala macam dia kerjakan. Kadang-kadang kita bantu pun juga tidak. Disuruh bantu, ah itu kan urusan kau. Itu bukan urusan saya, saya ini urusan cari duit. Nggak ada ta'awun. Nggak ada kerjasama yang baik. Harusnya kerjasama bantu istri itu. Kita dia lagi bangun malam, masukin apa susu buat anak, netein, netein apa ngasih asi. <laughs> Ya. Kita di samping berdegur. Tidur nyenyak, masya Allah nikmat. Ketika malam hari istimewa, dia sholat, dia ibadah. Subhanallah Idam. Antum lihat dia kalau tidur. Perhatikan wajahnya. Subhanallah bercahaya. Bercahaya. Cahaya keimanan muncul dari wajahnya ketika kita lihat sejuk hati kita melihatnya. Makanya kata Rasulullah, kalau sekiranya suaminya reda ketika dia meninggal, maka dia ahlul jannah. Ahlul jannah istri yang seperti ini. Karena ia hiasi rumah tangganya dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan Al-Quranul Karim. Anak-anaknya tidak bisa tidur kalau uminya belum baca Quran. Adakah yang begitu di antara kita? Anak-anak nggak -anak bisa tidur. Umi tolong baca Quran ya Umi, saya nggak bisa tidur kalau Umi belum baca Quran. Dibacakan Quran oleh uminya, si anak baru tidur. Si anak baru tidur. Nikmat ya akhi punya istri yang seperti ini. Walaupun wajahnya pas-pasan. Nilainya lima setengah. Lima setengah berapa itu kalau di perguruan tinggi? CD. Enggak C. C tambah D. Atau C kurang. Tapi kalau kita lihat Masya Allah. Sejuk. Ya. Sejuk lihatnya, walaupun hidungnya pas-pasan, kulitnya pas-pasan, semua sebelah pas-pasan lah. Tapi masya Allah sejuk. Kita nggak pernah banding-bandingkan dengan yang lain. Kok isi saya begini ya? Kok yang sana uh, cantik sekali. Masya Allah. Beda dari lewat. Lihat isi. Kok begini? Kau udah kayak begitu nih alamat kehancuran rumah tangga. Setan masuk jadi istri begitulah kiranya. Rasul mengatakan idza sallatil mar'atu khamsaha wa saumat saumaha wa hafadat farjaha wa ata'at ba'laha adkhalatil jannata min ayyi abwabin sa'at ay kama qala au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya seorang istri menjaga salatnya yang lima waktu, dia berpuasa di bulan Ramadannya, dia jaga kemaluannya tadi, nggak diumbar, nggak diperuntukkan bagi laki-laki yang lain. Dia jaga kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya, dia afaf. Saat suami berada di rumah atau suami tidak berada di rumahnya, dia jaga kemaluannya. Dia tidak berhubungan dengan siapapun. Dia tidak berhubungan dengan siapapun wa ata'at ba'laha dia taati suaminya dia enggak membangkang tidak melawan tidak berkata yang keras tidak berkata yang kasar ya dia mensyukuri apapun yang diberikan oleh suaminya enggak pernah dia berkeluh kesah pada suaminya ya dia berterima kasih Sebesar apapun, sedikit apapun yang diberikan oleh suaminya, dia terima kasih. Ya? Maka wanita ini ahlul jannah. Dimasukkan ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Oleh karena itu kepada para ummahat, akhwat, saya ingatkan. Jadilah orang yang pandai bersyukur jadilah orang yang pandai bersyukur. Bersyukur berterima kasih kepada suami. Suami. Jangan minta lebih dari kesanggupan suami. Kalau suami sanggupnya hari itu 20 ribu, ya Alhamdulillah masih dapat 20 ribu. Walaupun cuma cukup beli terasi sama beras 1 liter, 2 liter. Ya, walaupun hidup menderita. Alhamdulillah. Jalani saja. Ya, lebih menderita siapa kita dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dua bulan enggak berasap rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berturut-turut dua bulan enggak berasap. Ya, yang dimakan cuma apa? Kurma dan air putih. Itu pun juga tidak seberapa. Aisyah pernah punya dua butir kurma. Dua butir kurma. Datang orang miskin bawa anaknya nangis. Aisyah kasih satu kurma. Satu butir dikasih ke anak itu. Masih nangis juga. Ya sudahlah, kasih lagi satu lagi. Datang Rasulullah, ya Aisyah ada apa di rumahku ya Aisyah? Tidak ada apa-apa lagi ya Rasul tadi ada dua kurma diminta dikasihkan kepada orang itu. Kalau gitu aku berpuasa kalau gitu berpuasa. Pandai-pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. La yashkurullah man la yashkurun man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? tempatnya di neraka jahanam. Tempatnya di neraka jahanam. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah? Uritun nar. Aku sudah lihat neraka jahanam. Aku sudah lihat api neraka jahanam. Faidah akal wahluha al nisa Ternyata yang paling banyak menghuni neraka jahanam adalah perempuan. yang paling banyak menghuni neraka jahanam adalah perempuan yakfurna kata Rasulullah mereka kufur mereka ku kufur sahabat tanya kila ya Rasulullah ayakfurna billah apakah mereka kufur pada Allah Rasulullah diam setelah itu Rasul menjawab yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur, mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Dan mereka tidak berterima kasih kepada kebaikan. Kebaikan su suami. Ya, suami udah baik, masya Allah. Baru nikah, tidur pun di atas tikar Jangankan punya kasur tipis tikar. Oh, terasa nikmat. Sanggup beli nasi bungkus, nasi warteg, satu bungkus makan berdua, nikmat, Masya Allah. Ya? Yeah? Bisa ngontrak. Tipe 21 mungkin bagus. Satu kotak. Kos di kota, mahal. Alhamdulillah serba dekat, sana dekat, sini dekat, situ dekat. Mau ke toilet dekat, makan dekat, dapur dekat, semua dekat. Alhamdulillah. Mulai meningkat, mulai sejahtera, ya, mulai bisa ngontrak di tipe 21, alhamdulillah. Tadinya pakai sepeda ontel, alhamdulillah. Ya, naik meningkat lagi punya motor butut, alhamdulillah. Ya, bisa beli motor baru, alhamdulillah. Mulai bisa beli rumah, alhamdulillah ya berubah status sosial mulai tuntutan mulai banyak mas ini dong orang tuh punya masa kita enggak ya apa sih kamu sabar dulu kenapa iya kita udah lama mas pakai motor doang so jalan-jalan ke Brastagi kemana-mana ke Tanah Toba ya sabar Udah punya mobil. Wah, mobilnya butut begini. Dikit-dikit mogok. Terus tuntutan gak ada henti-hentinya. Mas beliin anting dong. Anting. Mas, gelang. Gelang. Mas, sekarang udah gak zaman. Mas kuning. Mas putih dong. Iya. Gak ada habis-habisnya. Karena memang dunia begitu. Angan-angan kita melampaui apa? Melampaui usia kita. Rasul pernah menggambarkan angan-angan kita itu lebih panjang daripada usia. Usia keinginannya belum habis, mut mati dia. Itulah manusia. Makanya pandai-pandai bersyukur. bersyukur. La yaskurullah man la yaskurun nas. Kalau tidak, maka kita adalah bagian dari orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Itu saya ingatkan kepada para umat. Taati suami. Jangan membangkang. Berkatalah yang baik. Berkatalah yang lembut sesuai dengan kadrat fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi anti semuanya. Karena anti adalah wanita, bukan laki-laki. Laki-laki saja disuruh lembut. Rasul orang yang paling lembut. Bagaimana kita dengan seorang wanita? Tak pantas rasanya. Kalau istri berkata kasar, ya suaranya lebih tinggi dari suaminya. Suami baru ngomong lima kata, dia udah 25 kata. Na'udzubillah. Ya, Seringkali hal-hal yang sepele merusak rumah tangga antum catat itu. Seringkali perkara-perkara yang kecil dapat membesar dan dapat menghancurkan rumah tangga. Kepada antum wahai suami idaman. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya. Ketika antum berjumpa dengan istri dan keluarga, cobalah untuk tersenyum, Jangan cembetut. Jangan berbuka masang. Setiap kali kita pulang, apapun persoalan yang kita hadapi di luar sana, ketika kita pulang, senyum. Kita kita kita <clears throat> Nggak kuat ini. Listriknya nggak kuat. Ya. Listriknya nggak kuat ini. Nggak usah pakai kipas lah. Nggak apa-apa. Listriknya nggak kuat. Listriknya nggak kuat. Iya. Ketika kita bertemu dengan keluarga, coba kita tersenyum. Ya. Apapun persoalan yang kita hadapi di luar sana. Ini hal yang sangat didambakan oleh istri dan senyum kita kepada keluarga mengandung pahala. Mengandung pahala? Pahala. Bermuka ceria, bermuka berseri-seri. Sehingga akan terjadilah hubungan yang semakin akrab, yang semakin mesra antar diri kita dengan istri kita. Juga berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang lembut. Tidak meledak-ledak, tidak bersuara-suara yang enggak karu-karuan, keras. Cobalah berusaha untuk menjadi orang yang lembut kepada keluarga. Walaupun kita orang Medan. Ya? Walaupun kita orang Komring. Karena Komring itu Medannya Sumatera Selatan. Kalau lagi ngobrol, lihat, oh kayak ada yang berantem. Nggak tahunya lagi ngobrol. Cobalah berlaku lembut pada kuatir. Pada istri, kepada anak-anak. Kemudian, selalu berusaha berdoa untuk kebaikan istri serta anak-anak. Berdoa. Di antara kita mungkin ada yang sudah lebih dulu mendapatkan hidayah. Istri belum, anak-anak juga belum. Doakan mereka. Doa itu senjatanya orang yang beriman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimah salah wa min durriyati rabbana wa taqabbal doa. Terus minta sama Allah. Minta sama Allah. Doa-doa itu insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan isi kita pun insya Allah akan mendapatkan hidayah. Terasa nikmat. Terasa nikmat manakala dalam satu keluarga seluruhnya mendukung dakwah. Seluruhnya sama-sama memiliki minat, keinginan bersemangat untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Kita dapat bertahun bekerja sama dengan baik kalau sekiranya kita seia sekata, seiring sejalan, searah tujuan sesama kita. Istri, suami serta anak-anak. Terasa nih. Terasa sebagaimana sabda Rasulullah apa? baiti jannati rumahku surga kemudian biasakan pulang dari bepergian membawa oleh-oleh pulang dari bepergian atau misalnya keluar kota atau kemana pulang bawa oleh-oleh buah tangan untuk istri dan anak walaupun mungkin kurang berharga. Misalnya kita bawa pisang satu sisir, karena mampunya cuma beli pisang satu sisir, nggak apa-apa. Ya? Atau misalnya antum bawa durian satu truk, banyak. Bisanya cuma satu butir, oke lah bawa. Ya? Nyium baunya saja istri kalau lagi hamil itu udah seneng. Saya pernah dulu waktu hamil anak yang pertama, istri minta cepedak. Tahu cepedak kan? Cepedak saat itu langka. Belum musim. Nggak ada yang jual. Dari Cilengsi saya cari sampai ke Nabang. Jakarta Pusat. Saya cari. Dapat. Cepedak. Saya beli. Saya bawa lagi ke Cilengsi. Sampai di rumah cuma dicium-cium doang. Enggak dimakan? Enggak dia. cuma dicium doang kulitnya yang dicium. Enggak dimakan? Enggak di, Sabar. Ya. Jadi biasakan bawa oleh-oleh. Ya. Entah itu kurang berkat tapi itu menjadi penggembira bagi keluarga. Kemudian meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, membaca buku-buku agama. Luangkan waktu. Minimal antum baca Quran dalam satu hari dua kali. Ba'da subuh, ketika kita berzikir di pagi hari, ya, Ba'da zikir Azkar sabah kita buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ala bi tatma'innul qulub. Ketahui dengan baca Al-Qur'an, berzikir, hati itu akan tenang. Terasa nyaman. Terasa nikmat. Ya. Semua persoalan hilang himpitan hidup insya Allah teratasi dengan kita dekat-dekat dengan Al-Quran Baca buku agama. Setelah itu kita tularkan kepada keluarga, kepada istri serta anak-anak. Karena kita punya kewajiban. Sebagaimana disampaikan, ku anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam. Kita berkewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari bergilir ke rumah istrinya masing-masing untuk mengajarkan agama kepada mereka. Ya, setiap hari di pagi hari Rasulullah keliling ke rumahnya mengajarkan agama kepada istri-istrinya. Saya mau tanya kepada antum, dalam satu hari berapa jam antum meluangkan waktu untuk mengajar istri? Berapa jam? Ya, kita ini imam, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, bagi istri. Sebagai pemimpin kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Saya mau tanya berapa jam dalam satu hari kita mengajarkan agama kepada istri kita? Jangan-jangan cuma waktu pengantin baru aja. Ya, karena belum punya tanggungan. Kita punya harus punya waktu. Harus punya waktu. Dan itu tidak harus melulu di forum tertentu, ya, momen tertentu tidak. Bisa ketika kita sedang makan bersama. Bisa ketika kita lagi duduk makan minum teh bersama istri. Ya. Bisa ketika kita akan tidur bersama istri. Luangkan waktu untuk memberikan nasihat. Ad-dinun nasihah agama itu nasihat. Luangkan waktu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idaman kita. Rasulullah di sore hari baru menggilir isi-isinya satu persatu. Di sore hari. Itu Rasulullah SAW. Jadi sebagai suami setiap hari kita berusaha untuk memberikan pengajaran Al-Quran dan agama syariat ini kepada keluarga, kepada istri serta anak-anak. Ya, Kemudian tentunya sebagai bapak dari anak-anak kita sebagai suami dari istri kita patutnya kita menjadi kedua hasan bukan kedua sayyi'ah kedua hasanah tauladan yang baik bagi keluarga ya jangan justru kita jadi bahan cemoohan keluarga karena kita lalai karena kita malas karena kita tidak, tidak mau berusaha, karena kita banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kita, jangan sampai kita jadi cemoohan. Jadilah kita taulah dan kedua hasanah bagi keluarga kita. Jadi guru yang baik buat anak-anak kita. Kemudian tadi sudah disampaikan cukupkan barang kita yang berharga ini ya Barang kita yang berharga hanya untuk istri saja. Jangan untuk yang lain. Hanya untuk is, istri kita. Kalau lebih dari satu, istri-istri kita. Jangan kita peruntukkan bagi yang lain. Ya? Rasulullah SAW bersabda, Min amathiri a'malikum ityanul halal dan di antara amal-amal kalian yang paling mulia, yang paling afdal adalah engkau mendatangi yang halal, bukan mendatangi yang haram sebagaimana tadi sudah saya uraikan. Kemudian juga bisa jadi ketika kita mendapatkan penghasilan lebih, gaji ke-13 atau anugerah keuntungan besar kita sisihkan ajak keluarga kita untuk rehlah. Penting. Mengajak keluarga, istri, serta anak-anak untuk rehlah. Dan rehlah itu tidak harus yang mahal. Mungkin sederhana. Misalnya, di Medan ini ada nggak taman-taman yang gratis? Ada nggak? Yang kalau duduk di situ nggak diusir sama satpol pp. Ada nggak di sini? Hah? Iya, nggak harus mahal. Masak dari rumah, ya, masak yang sederhana, tahu, tempe, ikan atau ayam dipotong, beli seperempat kilo dipotong lima, bagi lima. Anak tiga kita suami istri sepotong-sepotong sedikit-sedikit makan sambil tersenyum tertawa-tawa. Ya, rehlah. Anak bermain-main di taman. Taman gratis. Enggak perlu harus mewah. Ya, enggak harus pergi jauh. Rehlah di sekitar kita bisa kita lakukan. aja Kenapa? Karena itu upaya kita untuk menghilangkan kejenuhan. Antum tahu nggak istri antum tuh jenuh? Capek Tadi sudah saya ungkapkan. Capek. Ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami. Kadang-kadang kita saksikan ada isi-isi yang baru punya anak dua udah kaya nenek-nenek. Iya. Kadang-kadang kita juga sepet ngeliatnya. Tahu sepetnya. Tapi itulah risiko. Kenapa? Karena kita emang gak pernah perhatian. Coba antum sekarang perhatian. Setelah ini sore hari nanti menjelang ya malam badal asar antum ajak keluarga keliling rihlah ya mungkin cuma makan es krim di taman atau makan ciki di taman ya sambil tertawa dengan anak-anak segala macam ini perlu Kemudian juga sekali-kali kita ajak ke restoran. Rumah makan bahagia Medan. Banyak cabangnya di Jakarta. Ya, ajak makan. Kita dapat anugerah gaji besar misalnya atau anugerah keuntungan, ajak mereka makan. Itu senangnya luar biasa. Antum coba lihat istri antum senang ketawa-ketawa walaupun pakai cadar itu kelihatan, wajahnya kelihatan walaupun pakai cadar. Ya. Walaupun tertutup mukanya kelihatan. Dari raut matanya itu kelihatan lagi senyum, lagi tertawa-tawa, kelihatan. Senang dia. Ya, ajak makan sekali-kali. Ya, mungkin mungkin cuma makan rendang satu, ya dibatasi lah. Kamu rendang aja ya. Kamu telur aja ya Enggak apa-apa. Asal diajak makan sekali-sekali. Jangan tiap hari. Sekali-sekali saja. Nah inilah bagian hal-hal yang uh, kita upayakan untuk menjalin ya keakraban, kemesraan, untuk menjalin keintiman, hubungan dalam keluarga. Karena sekali lagi, tujuan rumah tangga adalah menciptakan sakinah, mawaddah warah, warahmah yang dapat menciptakan adalah kita karena kita sebagai pelakunya. Kita bisa ciptakan surga dalam rumah tangga kita, namun juga kita bisa ciptakan neraka dalam rumah tangga, tangga kita. Semuanya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Namun Islam senantiasa mengingatkan kita tujuan rumah tangga adalah terciptanya, terselenggaranya cinta serta kasih sayang serta kedamaian, kebahagiaan. Tidak hanya tentunya sebatas di dunia ini saja. Karena kita ingin kebahagiaan, kita ingin meraih kebahagiaan sampai ke negeri akhirat kita nanti. Itu cita-cita kita. Itu harapan kita. Ya, kita menginginkan keluarga kita semuanya, istri kita, anak-anak kita bersama-sama masuk ke dalam surga jannatul naim. Kita nggak berkeinginan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dimasukkan ke neraka jahanam. Kita nggak menginginkan hal itu. Ya, sehingga kita upayakan hal atau apapun yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan sampaikan pada kita sampai kepada munculnya rumah tangga idaman. Rumah tangga idaman bagi suami, rumah tangga idaman bagi istri, rumah tangga idaman bagi anak-anak. Mereka tidak broken home, mereka tidak mencari di luar, mereka tidak apa? mencari kebahagiaan di luar, mereka tidak melakukan hal-hal yang destruktif di luar, yang jelek, yang buruk, mereka senang berada di rumah, mereka ber, betah berada di rumah, ya, mereka suka selalu berada di rumah mereka dan tidak suka untuk berada di luar melakukan hal-hal yang buruk. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Inilah kiranya uh, materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika saya mampu menjawabnya akan saya jawab. Jika saya tidak mampu akan saya serahkan kepada orang yang lebih piawai, lebih mampu menjawab pertanyaan antum sekalian. Wallahu a'lam Ada lagi? Bazir. Iya. Tanya yang pertama, anak-anak sudah dititipkan ke sekolah bermanhat salah namun sulit untuk mengamalkan ilmu yang didapat lebih-lebih pergi ke masjid sholat berjamaah begitu juga bagi sang ayahnya Tolonglah, saya ya anak yang sekolah di pesantren itu tidak semuanya baik. Tergantung motivasi orang tuanya masing-masing. Atau tergantung bagaimana backgroundnya sebelumnya. Jika ada anggapan bahwa pesantren itu dapat memperbaiki anak yang sudah rusak, ini keliru. Ya, keliru. Keliru. Jangan kita anggap santai itu seperti bengkel. Motor rusak masuk ke bengkel keluar jadi bagus lagi. Enggak begitu. Dalam dunia pendidikan, memotivasi anak untuk sekolah yang baik di pesantren misalnya, itu sejak mereka masih kecil. Usia balita mereka sudah diberikan motivasi oleh orang tuanya bahwa lembaga yang terbaik adalah pesantren. Nanti kamu sekolah di sana, insya Allah kamu menjadi orang yang baik. Terus dimotivasi. Sehingga si anak memiliki semangat untuk belajar, mendalami ilmu, dan juga memiliki semangat semangat untuk mengamalkan ilmunya. Inilah hal yang harus kita lakukan. Ah, sekarang kalau sudah terlanjur si anak seperti itu, bagaimana sikap kita? Sabar. Sabar sambil terus memompa semangat anak itu, memotivasinya ya bahwa Islam itu bukan sekedar tekstual ya, bukan sekedar textbook yang dibaca usai kita tutup, tidak ada kesan sama sekali, tapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa ilmu yang kita dapatkan harus diamalkan. Ya. Rasul perintahkan kita untuk sholat berjamaah, kita sholat berjamaah di masjid. Sampaikan dalil-dalilnya kepada anak sehingga si anak pada akhirnya akan mau bukan dengan terpaksa dengan terus ikhlas menuju ke masjid untuk sholat berjamaah berjamaah begitu juga dengan ayahnya termotivasi untuk menuntun membimbing membawa anaknya ke masjid sholat berjamaah berjamaah. Itu hal yang harus kita lakukan dan itu harus istimewa Harus terus-menerus karena ya, ya nasihat itu tidak hanya satu kali, dua kali atau tiga kali. Nasihat itu harus kita lakukan berulang-ulang. Ada kalanya orang cepat merespon nasihat, ada kalanya lamban, ada kalanya sangat lamban. Itu tergantung manusia. Ya, jadi sekali lagi maka kita harus berusaha memberikan nasihat, bimbingan dengan cara-cara yang terbaik dan juga dengan dalil-dalil tentunya kita sampaikan. Di samping itu juga ajak suami-suami dan anak-anak untuk selalu hadir di majlis-majlis taklim. Ya, itulah hal yang bisa kita lakukan Allah Kenapa sekarang Islam berpecah belah atau berkelompok? Bukankah pada awalnya Islam itu satu ya? Dan itu adalah merupakan suratan takdir. Suratan takdir yang harus kita hadapi dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran, dan kemudian bagi kita ya harus berusaha untuk bisa memilah dan memilih ya mencari dan mencari mana yang betul-betul di jalan yang lurus, mana yang betul-betul hak dan mana yang batil, mana yang mengajak kepada keredoan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah, mana yang mengajak kepada sunnah yang sebenarnya dan mana yang tidak. Harus kita lakukan. Bicara tentang ini tentu bicara masalah yang panjang lebar dan berkaitan dengan man manhaj yang saya perlu sampaikan bahwa ketika orang sudah berpegang pada manhaj siang hak, manhajnya para salafus salih, ridwanallahu anhum ajmain, mereka tidak akan bergeser dari itu, mereka tidak akan berpecah, mereka tidak akan keluar kecuali kalau mereka mengikuti jalan dan langkahnya para hizbiyun Ya. Jadi jangan mengira, jangan menyangka atau ada kesan salaf ini pecah. Dan jangan. Salaf ini tidak pernah pecah. Dari dulu di masa Rasulullah hingga saat ini. Selagi kita berada dalam barisan jamaah, kita adalah salafiyun. Karena kita yang hidup di akhir zaman adalah orang-orang yang alladzina apa? Hum salaful ummah min as-sahabah wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka para salafus saleh dengan baik. Dengan lurus, istiqomah di atas manhat yang hak. Karena manhat yang hak tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak kelabu. Terang benderang, lailaha hariha, la yazigu anha illa halik. Terang benderang. Tidaklah orang berpaling darinya kecuali akan bina akan binasa. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala mislil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik aku tinggalkan kalian dalam keadaan bersih putih bersih agama ini terang benderang tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya ya lailaha hariha malamnya seperti siangnya Tidaklah orang berpaling dari jalan yang hak ini. Dari as-sirat al-mustaqim. Dari al-jamaah. Dari sunnah. Illa halik. Kecuali orang itu akan binasa. Jadi salaf tidak pecah. Tidak ada perpecahan dalam tubuh salaf. Antum harus ingat baik-baik ini. Semuanya ingat baik-baik ini. Tidak ada perpecahan. Yang ada adalah orang-orang yang seolah-olah ia salafi berpura-pura sebagai salafi tapi sungguhnya dia sengaja untuk memecah belah umat menghancurkan umat menghambat jalannya sunnah menghalangi sunnah itulah mereka laws. Orang tua saya <clears throat> sering menyakiti ibu saya. Bagaimana sikap saya sebagai anak? Begini. Kewajiban anak adalah birrul walidain. Ya. Kewajiban anak birrul walidain itu kewajiban kita sebagai anak. Mensikapi orang tua tidak sama dengan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Tidak sama. Kepada orang tua kita harus bersikap lembut berkata-kata yang santun wala takul lahuma uffin wala tanharhuma kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim jangan berkata ah jangan membentak keduanya mencaci maki apalagi jadi kalau orang tua kita ribut nggak usah ikut campur diam saja ya yeah? Orang tua kita ribut, ibu dimarahi, ibu disakiti, diam saja dulu. Diam saja. Jangan ikut membela ibu. Sambil tolak pinggang. Papa ini yang salah. Itu bukan sikap anak yang baik. kalau orang tua kita salah urusan dia dengan Allah sendiri jika orang tua kita berbuat dosa urusan dia dengan Allah kewajiban kita apa birrul kita doakan orang tua kita Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahih Terus doa jika ada momen-momen waktu-waktu di mana orang tua kita sudah reda amarahnya ya sudah tidak lagi terjadi keributan kayaknya kalau kita ngomong itu bisa diterima oleh ayah kita oleh orang tua kita barulah kita bicara Pak segala macam kita bicara sampaikan tapi dengan kata-kata yang lembut tidak menggurui, tidak sok pinter. Ya. Sering kali ini pertanyaan ini muncul. Orang tua saya belum sunnah. Orang tua saya begini begitu. Saya sampaikan dia marah, saya diusir. Kenapa? Iya. Bisa terjadi seperti itu. Harusnya introspeksi. Mungkin kita salah. Ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan wallahu Mana yang lebih utama untuk dipilih? Bekerja di luar kota jauh dari keluarga dengan penghasilan yang lumayan atau bekerja dekat dengan keluarga namun hasilnya pas-pasan. Dua-duanya bagus. Iya. Kalau memang keluarga merelakan kepergian kita dan kita bisa amanah dalam menjalankannya, kita bisa aman, amanah dan kita tidak berkhianat kepada keluarga kita. Kita bisa menjaga diri dari fitnah dan keluarga rela fadl itu baik. Ya, untuk merubah apa? kondisi rumah tangga. Untuk merubah nasib atau ekonomi rumah tangga. Silahkan. Misalnya kita bekerja di luar negeri misalnya. Di Qatar. Ya, di perusahaan minyak dengan gaji 50 juta misalnya. Tiga bulan sekali baru pulang. Silakan. Namun atas kerelaan keluarga. Dan istri pun juga mampu menjaga amanah rumah tangga suaminya. Dia nggak akan berkhianat. Sudah teruji. silahkan. Namun jika memang dikhawatirkan nanti muncul masalah besar karena istri ya terlihat belum teruji kepiawaian kepiawaiannya untuk memelihara menjaga dirinya dari maksiat dan dosa, khawatir muncul maksiat maka gaji pas-pasan di dekat rumah lebih kita patut untuk kita lakukan kita ambil daripada keluar kota. Jadi antum lihat maslahat dan maf mafsadatnya. Jika mafsadatnya lebih besar tinggalkan. Jika maslahatnya yang lebih utama, lebih unggul, maka kita lakukan wallahu a'lam. Apakah merupakan sunnah Rasul ketika mencukur rambut anak yang baru lahir? Maka rambut tersebut ditimbang, kemudian dianjurkan bersedekah dengan seharga emas yang beratnya sama dengan rambut. Sunnah. Tapi sunnahnya bukan dengan emas. Perak ditimbang, ya berapa gram ah, rambutnya itu, kemudian setara dengan harga perak, bukan dengan emas. Yang sahih hadisnya adalah dengan perak. Ya. Kalau dengan emas nanti banyak yang nggak mampu. Banyak yang tidak mampu. Kalau misalnya rambutnya ada 10 gram. Berapa yang harus kita keluarkan untuk hanya nyukur rambut saja. Belum lagi nanti akekah. Ya kan? Akekah laki-laki dua ekor kambing. Perempuan satu ekor kambing di hari ketujuh, 14 atau 21. Banyak yang harus dikuatkan. Ya, agama ini mudah. ad yusrum yusrun. yusrum Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assir. bashiru wala tunazir. Mudahkan dan jangan bersulit. Gembirakan dan jangan membuat orang lain. Mohon jawabannya Ustaz. Insya Allah. Ini kayaknya perintah. Iyalah, apa, apa Suami istri sudah bercerai dengan talak tiga. Talak tiga artinya talak apa? Talak tiga artinya apa? Talak apa? Talak bain. Ya, talak itu cuma dua. <clears throat> Allah berfirman, "At-talaqu marratan." Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi Talak itu dua kali kata Allah. Diambil dengan cara yang baik atau dilepas juga dengan cara yang baik, cara yang baik. Ya. Kalau sudah ketiga kalinya namanya talak ba'i. Talak yang keduanya tidak boleh rujuk kembali. Kecuali setelah masa indahnya istrinya menikah lagi dengan orang lain Qaddarullah masya'afala kemudian setelah dia menikah kemudian dia ia berhubungan suami istri bukan apa nikah apa tahlil muhallil wal muhallalah bukan nikah itu ya kemudian setelah itu bertemu lagi keduanya ada hasad untuk menikah kembali baru boleh setelah istrinya menikah dengan orang lain masa idahnya usai dia boleh kembali lagi Nah ini gimana? Lalu mereka bercerai. Iya harus. Setelah tiga. Kemudian suami pertama dan istri tersebut nikah kembali. Hah? Gak boleh. Dosa. Haram. Lalu bercerai lagi. Innalillahi wa inna ilahi rajiun. La Bolehkah mereka rujuk lagi? Enggak boleh. Baru empat kali. Talak tiga tambah satu. Kembalinya saja setelah talak tiga sudah berdosa. Berdosa. Gak asah pernikahannya. Enggak boleh. Ya. Sekarang merujuk lagi. Tambah nggak bolehnya, tambah lagi dosanya. Jadi rujuknya itu diperbolehkan sekali lagi ketika istrinya ini sudah menikah, menikah dengan orang lain, tapi jangan buat rekayasa. Misalnya, ya, saya panggil teman saya, Ahmad Taat. Nah, ya. antum tolong nikah ini si saya nih, mantan si saya. Karena udah terlalu hujan, nggak boleh balik lagi. Terus jangan dia apa apain Jangan dia apain nih. Jangan diuhi-uhi. Nih, kasih polos. 5 juta. Ini namanya al-muhallil. Orang yang disuruh muhallalah itu nikah yang hak haram tidak ya kalau memang tidak begitu, misalnya udah berpisah, kemudian isinya menikah lagi dengan orang lain, tiba-tiba takdir menentukan dia bercerai lagi dari suaminya yang kedua itu. Kemudian kita berhasrat yang pertama untuk kembali lagi, rujuk lagi siapa? Selama masa idahnya usai. Sedangkan yang model begini ini dosa. Ya, karena sekali lagi kalau sudah tiga kali talak namanya talak bain, hukumnya haram untuk kembali. Tadi Ustaz mengatakan ketika ke rumah Isa tidak ada lagi yang dimakan, dia katakan kalau gitu saya berpuasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah puasa tadi karena iman atau karena dan cadangan makan yang mau dimakan tidak ada? <laughs> ya ini aku jangan berlogika lah ya. Ya. Jangan berlogika. Ini kan logika sudah, urusan logika ini. Ya. Cobalah dalam beragama kita hindari yang namanya apa akal-akalan. Ini kan akal-akal. Ya. Ya berpuasa Rasulullah, sudah. Modelnya cara rias berpuasa. Tidak mah, tidak makan. Bisa dalam artian lughah atau isti istilah. Ah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat kejelas keterangan para ulama. ulama. Ya, dalam menimba ilmu seperti ini Wah, ini banyak tempat melihat saya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz yang dirahmati Allah. Semoga antum juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak saya jatuh cinta kepada wanita? Tapi akhirnya ia menikah dengan yang lain. Karena saya tidak berani melamarnya. Karena saya tahu, tahu maharnya terlalu besar. Pendapat saya bagaimana? Takdir. Ya mau diapain? Antum cuma bisa naksir doang. Ya? Cuma bisa talk only not action. Jatuh cinta. Nah, jatuh cinta di mana? Dini akhir. Dalam Islam itu nggak ada cinta monyet. Nggak ada cinta monyet. Kalau misalnya antum dapat informasi ada seseorang, ya, informasinya begini begini begini tentang dia, maka apa selanjutnya? sampaikan kepada perantara antum, dan perantaranya orang tuanya atau teman dekatnya atau mungkin ada umahat yang menyampaikannya, saya ingin nador dia. Ingin nador dia. Ya, kalau dia udah tahu kita ini siapa, misalnya dia nggak mau, jangan dipaksa. Ya udah. Toh masih banyak gadis yang lain. Sekarang ini 115. Sangko antum 15 perempuan. Di akhir zaman nanti satu 50. Ya. Jadi jangan putus asa. La kai asmir Sudah. Jangan ada jatuh cinta. Sampai jantung diri apalagi. Ya itu namanya orang putus asa. As. Ya. Ditolak cinta ditolak ya sudah. Kalau cinta-cintaan. Makanya jangan ada cinta-cintaan. Ya. Kalau udah ditolak, alhamdulillah. Berarti dia bukan jodoh saya. Cari lagi yang lain. Dan jangan semata-mata melihat kecantik kecantik. Turkahul mar'atu li arba liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha faghfar bi din taribat yadak Motivasi orang menikah itu ada empat. Karena kecantikannya, karena hartanya, kata masaknya, karena agamanya. Lihatlah agamanya. Maka engkau akan selamat. Ya, kalau kita laki-laki menikah dengan wanita salihah, itu apa kata Rasulullah? Nisfuddin, separohnya agama agama, separohnya lagi tinggal dalam perjalanan berumah tangga. Enggak terlalu sulit. Ya, Jangan dari mentah. Kalau masih mentah jangan. Yang udah separuh matang. Ya, sudah soleh, soleha. Sudah beragama yang baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik ibadahnya, manhajnya. Alhamdulillah. Ya, nikahilah dia. Walaupun enggak cantik. Tadi saya bilang, kontennya c'est courant atau desi. Nggak apa Ya, anugerah ini kita selamatkan dia. Ya mungkin banyak yang nolak. Kita selamatkan dia. Ternyata begitu kita selamatkan, masya Allah, bidadari rumah tangga. Nggak usah dipermak. Biarin aja begitu, alami, nikmat. Karena sekarang banyak orang yang dipermak. Ya tadi ngobrol-ngobrol sama dokter itu. Dokter kecantikan sekarang paling laku, paling laris, paling banyak penghasilannya. Kenapa? Merenak orang. Hidungnya yang pesek jadi mancung, nggak punya dagu jadi punya dagu, pipinya yang naikin dinaikin ke atas, yang udah kempot jadi apa? Jadi seger lagi. Itu semua kepalsu. Kita cari yang asli aja. Ya. Allah a'lam. Apa ada dispensasi untuk mencukur jenggot karena tuntutan pekerjaan? Kalau memang ia darurat, misalnya antum TNI, bolehkah TNI di Indonesia masang jenggot? Hah? Boleh tidak TNI di Indonesia ini pakai jenggot? Ada nggak TNI? Saya punya jamaah di Cilengsi banyak TNI yang ngaji sama saya. Angkatan laut, angkatan darat, kepolisian. Ngaji. Tapi rata-rata nggak ada yang jenggotan, kecuali kalau pensiun. Kalau udah pensiun baru jenggotnya banyak-banyak. Mantan Ustaz. Oh, alhamdulillah. Kalau masih jadi anggota, masih dinas, nggak boleh. Mungkin ada aturannya. Allah malas sih nggak ngerti. Tapi yang jelas tidak ada satupun yang berjenggot. Jika tidak dilarang, diperbolehkan, why not? Kenapa tidak? kita berusaha untuk menjalankan sunnah dan memberikan pemahaman pada sun, sunnah. Ada seorang polisi Jakarta, isinya ngaji sama saya, dan isinya bercadar, isinya bercadar. Ketika dia naik pangkat dari anggota dari apa namanya itu yang gini-gini, brip brip brip apa brip Bribtu ya, mereka mungkin tiga itu. Ya. Dia ketika sekolah dan di di wisuda untuk jadi calon perwira, seluruh isinya harus hadir kan, termasuk istrinya. Nanya dia sama suaminya, Mas gimana Kita hadir nih. Kata suaminya, enggak apa-apa. Daftar kamu pakai cadar, jangan dilepas. Datanglah dia ke Lido itu suka bumi, ya pakai cadar istrinya. Suaminya klinis, ya, ada juga. Ya, dipanggil sama komandan, diutarakan, sampaikan sama suami ini sunnah, ya tidak semua orang bercadar itu ekstrim. Mereka ada orang-orang yang baik, yang kan Begitu ya. Ya sudah, dibiarkan. Nggak dihalangi, enggak dilarang. Begitu. Ya. Jadi kalau memang uh, harus harus mencukurnya kewajiban tidak boleh tidak maka jatuhnya daru darurat dori ya saya ambil contoh antum sering lihat di TV petugas-petugas kepolisian di Masjidil Haram. Ya. Kalau si Sudais atau si uh, apa? Si siapa lagi itu? Si Sudais si si apa? Bugaifi segala macam para masjid jadi imam. Mereka sholat nggak? Enggak. Iya. Hatta Jumatan. Ya. Hatta Jumatan. Mereka duduk diri aja gini diri, kan? nggak sholat. Apa kata Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin? Allah yarham yarhamu, Hmm? Allah. Apa? Boleh. Daru daru. Allah. Apabila ibu sedang Bagaimana kalau istri berprofesi sebagai dokter umum di rumah sakit dan dalam pekerjaannya masih dimungkinkan ikhtilat dengan Ya yaitu tadi darurat ya daru darurat saya mau tanya sekarang di mana instansi atau pekerjaan yang nggak ada subhatnya saya mau tanya ada tidak di sini ya, instansi atau perusahaan company yang tidak ada subhatnya. Semuanya mengandung subhat. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir subhat tersebut. Agar kita tidak terjadi perfit fitnah yang lebih besar. Ya. Dan terus kita berusaha untuk menjaga keimanan kita untuk tidak merasa nyaman dengan sesuatu yang haram. Ya, nggak merasa nyaman dengan yang haram. Kita lakukan karena keterpaksaan. Nah, ini yang harus kita lakukan Allah Kalau suami istri tidak dikaruniai anak, bolehkah mereka cerai, pisah untuk cari pasangan masing-masing kembali dengan sarapan memperoleh anak? harusnya ya uh, kalau memang tidak punya anak kita yakini kalau memang kedua-duanya apa kedua-duanya normal isinya normal suaminya normal kita kembalikan kepada tak takdir Allah belum memberikan amanah amanah kepada kita ada orang yang sudah 15 tahun nggak punya anak. Ya. Di tahun ke-16 Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya hamil. Dia hamil dan kemudian setelah itu dia melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Ya. Setelah itu kemudian anaknya udah berusia 2 tahun, 3 tahun muncul lagi berikutnya. Hamil lagi. Punya anak lagi perempuan yang cantik. Subhanallah, nikmat. Kalau memang keduanya normal, mungkin kita punya upaya, ikhtiar apa ikhtiarnya? Berobat. Berobat itu ada yang tradisional, ada yang konvensional. Silakan pilih yang mana yang lebih efektif. Yang mana yang lebih mengena? Misalnya kita pakai herbal. Tanyakan kepada ahlinya. Atau kita bekam, ada bekam, bekam-bekam untuk merangsang apa? kehamilan. Dua-duanya dirangsang, suami dirangsang, istri juga dirangsang. Di sana ada yang seperti itu. Setelah lima tahun menikah, kemudian keenam tahun keenam dia punya anak. Sekarang anak ketiga. Ya, setelah berobat dengan cara tradisional tadi, dengan cara bekam, dengan cara herbal tadi, herbalis. Ya, jadi jangan, eh, udah cerai aja deh. Jangan dulu. Masa kamu nggak punya anak cerai? Ya, Jangan dulu. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Udah maksimal, udah lama, bertahun juga tidak. Kita menginginkan keturunan juga, ya sudah. Ya. Kalau memang sudah tidak nyaman dengan kondisi yang penting itu. Ya, ikhtiar dulu lah, bismillah dulu. Jangan uh, tergesa-gesa. Tapi kalau memang misalnya istrinya mandul misalnya. Memang sudah diyakini nggak bisa punya anak karena sudah periksa dokter ternyata memang misalnya uh, apa sudah rusak janinnya ya atau peranakannya udah rusak nggak bisa lagi punya anak karena kan ada yang dikiret kan sehingga rusak ya maka tentunya untuk supaya tidak terjadi perceraian misalnya suami kan pengen pengen punya anak ya persilakan suami menikah jangan cerai Persilakan suami menikah, cari istri yang baru. Ya. Nah, nanti sebelum menikah periksakan dulu ke dokter. Ini kan? Ya. Kalau memang dinyatakan negatif tidak subur, hadapi. Cari yang subur yang lain. Enggak apa-apa. Dan bukan aib Bukan ah, ah itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi istrinya merelakan separuh badan suaminya untuk yang lain. Bagaimana ter apa? bagaimana ter Bagaimana tertarik untuk menikah seorang pezina pelacur? Bagaimana kita apakah perlu dihindari? Bagaimana sikap kita? Apakah perlu dihindari? Iya Masa nikah sama pelacur? Ya, kecuali kalau antum juga suka melacurkan diri. Karena memang ketentuannya begitu. Ya. azani zani waza Orang yang berzina dengan orang yang berzina. Kalau kita orang yang baik, orang yang baik, jangan menikah dengan orang yang berzina kecuali si pezina ini toh tobat nasuha ya dia tobat nasuha dari perzinahannya nggak jadi nggak lagi jadi pelacur dia tobat nasuha ditinggalkan semuanya sudah kemudian setelah itu dia mengaji taklim segala macam jadi orang wanita yang solehah setelah itu antum tertarik dengan dia ya silahkan, ya karena dia sudah toh tobat nasuha. Tapi kalau masih jadi masih berprospek berproses seperti itu jangan. saya antum. Saya ingin menikah di usia muda. Apa saja kiat-kiatnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Bagaimana jika orang tua kurang setuju? Begini, Harus dikombin antara birrul walidain dengan pernikahan itu sendiri. Kalau orang tua nggak setuju jangan. Ya. Kecuali kalau aku bisa berikan masukan, bisa memberikan pandangan-pandangan kepada orang tua dan mudorohnya kalau nggak menikah karena udah kebelet. Ya. Silakan. Jadi tapi kalau orang tua nggak setuju jangan kita melangkahi orang tua. Mungkin orang tua punya pandangan-pandangan yang lain. Ya, misalnya dia memang belum, belum pantas, baahnya belum ada, persiapannya belum ada. Ya, mungkin seperti pandangan orang tua, maka tentunya kita tidak boleh melawan orang tua, turuti orang tua. Kecuali kalau memang larangan itu atau hambatannya itu bukan karena itu, karena yang lain. Ya, karena yang lain. Misalnya karena ingin supaya anaknya kaya dulu, udah kaya nanti baru nikah. Ya, nah, yang seperti itu tentu tidak sah, sah ini bukan alasan yang sah. Allah Saya sudah berumah tangga 20 tahun, alhamdulillah. Namun sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Namun keinginan punya anak tetap ada. Bagaimana caranya? Apakah saya nikah lagi? Ya udah tadi. Ya. Kalau antum mau nikah lagi dan apa ah, itu menjadi maslahat buat antum dan keluarga silahkan. Allah Allah. Apakah jika suami menikah lagi istri harus patuh dan taat juga? Dan bagaimana kalau istri minta pisah? Haram. Muna, munafik Wanita istri yang minta cerai dari suami suaminya karena suami menikah lagi hukumnya dosa besar. Karena itu bukan alasan syar'i. Ya? Yeah? Bukan alasan syar'i. Syar'i. <laughs> Iya. Jadi istri yang minta pisah dari suaminya karena suami menikah lagi, hukumnya haram. Itu bukan alasan syar'i. Ya. Dan kita dikatakan munafik dan tidak mencium Tidak masuk Paham? Namun, namun bagi suami yang ingin melangkah menikah lagi juga harus didasari oleh karena ingin menegakkan sunnah bukan karena sekedar melampiaskan hawa nafsu dan mengukur baju di badan ya ukurlah baju kita ini pantaskah kita untuk menikah lagi atau tidak ya kira-kira sanggup gak nanti berbuat adil ini hidup kembang kempis makan susah, nikah lagi. Gimana? Ya. Orang sering tanya kepada saya, kau usah nikah lagi? Saya tidak punya keberanian. Saya nggak punya keberanian. Dulu pernah saya nador, ya, nador setelah usai daurah di Jawa Timur terawas. Saya diajak oleh seorang ustaz teman baik untuk nador ada yang mau dinikahin janda nggak punya anak saya bilang boleh Bismillah karena biasanya kalau daurah itu ustaz-ustaz itu ngomongnya soal ta'adun aja makanya tuh ustaz Ali Nur kalau temanya itu di mana-mana ta'adun di rumah uang makan ta'adun ya di koah di tempat belajar ta'adud kalau syekhnya belum datang di kamar ta'adud ya di taman lagi duduk-duduk ta'adud itu temanya tergugahlah saya saat itu ingin ta'adud ketika diajak oleh ustaz saya mau oke okay. bismillah <laughs> gitu ya. saya datang nabal nabal udah gitu saya ajak nikah nggak mau Wah, akhirnya saya iya Firdaus sama si jelek sih ya. Enggak pantas rupanya menikah lagi. Enggak mau dia. Alasannya karena dia memang sebelumnya dia menikah dengan orang lain dan disakiti. Disakiti. Oleh laki-laki itu, lihat saya mungkin saya kan orangnya ya gini lah ya. Antum lihat sendiri. Kasar, ya, jelek, pesek. Waduh. Kemudian juga nggak punya fulus, nggak ada fulus, kasih makan apa lo? <laughs> Dia nggak mau. Dari situ saya kecewa. Ya, Walaupun banyak yang menawarkan di dari usia belasan tahun sampai nenek-nenek 55 tahun minta dikawini sama saya. Akhirnya saya nggak mau <laughs> ya itulah kisah. Setelah itu sampai sekarang, tadi hambatannya bukan lagi istri tapi anak-anak. Jadi hakim yang dahsyat. Bimu kawin lagi, nih. <laughs> Cucu-cucu juga. Saya udah mau enam cucu saya. Ya, jadi sudah banyak uh, pertimbangan. Allah a'lam suap Jadi saya ingatkan kepada antum demikian. Kalau mau menikah lagi, ya silahkan. Tapi apa? Ukur baju di bang Jangan menikah karena hawa nafsu. Sudah banyak kegagalan. Sudah banyak. Enggak terhitung. Enggak terhitung. Baik jamaah maupun ustaz. Ya. Sudah banyak kegagalan. Jangan nambah kegagalan lagi. Jangan tambah masalah lagi. Ya, kita berusaha mengukur baju badan, introspeksi diri, lihat kemampuan, bisa adil atau tidak nantinya. Jangan sampai nanti kita di akhirat jalannya ngesot. Tahu ngesot Karena kita nggak adil, kaki sebelah kita lumpuh, nggak bisa berjalan, akhirnya kita seret-seret dengan kaki yang sebelah. Itulah hukuman bagi orang yang tidak adil dalam rumah tangganya. Allah alam sudah diperingatkan oleh panitia untuk berhenti. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini karena waktu juga ya insya Allah di lain waktu di waktu-waktu mendatang mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya untuk membahas kajian-kajian Islam yang lainnya atau masalah sekitar rumah tangga dan lain sebagainya mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul kembali dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya apa yang saya sampaikan tidak berkenaan di hati antum para umat wal akhwat para abah wasyabab saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan dan kesalahan yang saya lakukan. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.